Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anbusina, Wa min sayi'ati a'malina Man yahdillahu falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Ashadu an ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad Wa ala ahli muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Ikhwanu Fidin rahimakumullah Ibu-ibu bapak, saudara-saudara Jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Jihad rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam hari ini Kita masih bersama Diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa kenikmatan yang tidak bisa kita hitung, kenikmatan yang tidak bisa kita kalkulasikan, berapa yang sudah diberikan oleh Allah dan hal yang juga sangat-sangat penting bagi kita adalah kita bersama diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama meraup dan meraih keuntungan dan kemuliaan yang begitu besar. Hadirnya kita pada sebuah kajian agama dan tentunya ini salah satu kesempatan untuk bagaimana kita memanfaatkan sisa-sisa umur kita memanfaatkan kontrak hidup kita, memanfaatkan batasan waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita dan besar harapan kita tentunya apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah salah satu waktu yang bisa kita andalkan pada kehidupan akhirat. Satu keadaan yang bisa memberatkan mizan nanti, memberatkan timbangan kita di akhirat. Dan hal yang juga layak kita untuk bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada imam kita Ustadz Agus Salim LC luar biasa bacaan beliau kalau seandainya kita tidak melihat siapa yang membaca niscaya kita akan mengatakan yang memimpin imam tadi yang memimpin kita adalah Syekh Ali Jabir imam besar yang ada di Masjidil Haram Jazakallah khairan jazak semoga Allah memberikan ganjaran yang pantas kepada beliau Ikhwanu fiddin rahimakumullah pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan bersama dengan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bersama dengan satu pernyataan Rasul yang hadis ini membicarakan tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur hubungan kita dengan manusia yang lain. Dalam hidup ini kita tahu mau tidak mau kita pasti memerlukan pertolongan dari manusia yang lain karena manusia adalah makhluk yang sosial makhluk yang dia membutuhkan orang lain dan Islam telah mengatur adanya hubungan antara manusia dengan manusia yang lain seorang itu dikatakan pandai berhubungan dengan Allah ketika dia pandai untuk habluminallah berhubungan dengan Allah adalah ketika dia juga pandai berhubungan dengan manusia jadi patokan orang itu adalah sukses hubungan dia dengan Allah, ibadah dia, sholat dia, puasa dia, atau ibadah-ibadah yang lainnya, makanya akan menjadikan hikmah baiknya juga dia berhubungan dengan manusia. Seorang dikatakan tidak sukses hubungan dia dengan Allah pada saat hubungan dia dengan manusia yang lain tidak baik. Seorang yang zohirnya dari kacamata kita, dari pandangan kita adalah orang yang abid, orang yang banyak ibadah. Solatnya luar biasa, menurut pandangan kita, ibadahnya top, tapi ketika dengan manusia yang lain, dia tidak baik, maka yakinlah hubungan dia dengan Allah itu berantakan. Zohirnya saja. Karena sebuah kemustahilan, hil yang mustahil, menurut seorang Bapak Din Samsudin, Ketika hubungan dia dengan Allah itu baik, kemudian hubungan dengan manusia tidak baik, itu mustahil. Karena dampak ketika hubungan kita dengan Allah itu baik, maka akan menjadikan hubungan dengan manusia juga baik. Dan tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Karena boleh jadi ada orang yang hubungan dengan manusia itu baik luar biasa. Ramahnya luar biasa, santunnya luar biasa. Dia banyak menolong orang, tapi dia orang kafir tapi dia orang musyrik. Jadi patokan hubungan kita dengan Allah itu baik adalah pada saat berimbasnya hubungan kita dengan Allah tadi menjadikan baiknya juga hubungan kita dengan manusia. Maka sebuah kebohongan besar ketika ada yang menyatakan dia adalah orang yang bagus ibadahnya, kenyataannya hubungan dengan manusia tidak baik. Ibadah sholat misalnya, bukankah ibadah sholat tanha anil fasya iwal mungkar? mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang ini mungkin dari kacamata kita adalah orang yang rajin ibadah, rajin menjalankan ketaatan, dia menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah menurut kita. Tapi kenyataannya dia fitnah orang, dia riba orang, dijatuhkan kehormatan orang, dia cerca orang. Maka yakinlah hubungan dia dengan Allah ketika itu tidak baik. Karena yang menentukan pada saat baiknya hubungan dia dengan Allah adalah ketika dia pun juga baik hubungan dengan manusia. Sehingga pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan bersama bagaimana kita melihat diri kita. Apakah hubungan kita dengan Allah itu baik pada patokan hubungan kita dengan manusia? Dan satu hadis yang biasa menghiasi mimbar-mimbar Jumat kita, satu riwayat yang biasa hadir pada kajian-kajian agama, satu pernyataan Rasulullah yang biasa menyapa pendengaran kita adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Hakul Muslim ala Muslim situn." Idza laqitu fasalim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahu fa idza atasa fahamidallahu fashimadhu fa idza marada fa'udhu fa idza mata fatba'hu Kata Rasul ada enam hal yang enam hal ini menurut para ulama salah satu tolak ukur apakah hubungan dia dengan Allah itu baik pada saat dia berhubungan dengan manusia. Enam hal tadi adalah hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Yang pertama, ketika dia bertemu dia mengucapkan salam. Ketika dia diundang, dia memenuhi undangan tadi. Ketika idza da'aka fa'ajib wa idza stansahaka fansahu ketika diminta nasihat, dia memberikan nasihat tadi. Ketika diminta untuk memberikan saran, dia berikan saran tadi. Selama dia punya kapasitas untuk memberikan nasihat dan saran. Pada saat ada yang bersin, dia ucapkan Alhamdulillah, maka yang mendengar mengucapkan Yarhamkallah. Dan ketika ada yang sakit dan kita mendengar ada saudara kita yang sakit, hak dia untuk didatangi. Hak dia untuk dikunjungi dan pada saat ada yang meninggal dunia, maka uruslah jenazah tadi sampai dikuburkan. Dan inilah enam permasalahan atau enam hal yang menurut sebahagian para ulama tolak ukur bagaimana bagus atau tidaknya hubungan kita dengan Allah pada saat kita berkaca dengan enam hal ini. Yang pertama, <clears throat> idza laqitu fasallim Alaih. Di saat kita bertemu dengan muslim, maka ucapkanlah salam. Dua orang muslim bertemu, dua kelompok muslim bertemu, hak satu dari hak yang lainnya dia punya hak untuk mendapatkan salam. Dan hak orang yang mengucapkan salam adalah dijawab salam dia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ketika kalian bertemu maka ucapkan salam. Dan kita tahu ketika kita bicara salam ini bukan perkataan yang biasa, bukan perkataan yang standar, bukan sebuah perkataan yang sederhana, bukan sebuah kalimat yang basa-basi. Tapi salam itu doa. Dan tidak ada kalimat yang terbaik di dunia ini yang bisa menggantikan salam ketika dia bertemu dengan muslim yang lain atau ketika dia menyapa muslim yang lain. Karena semuanya itu doa. Bayangkan ketika kita mengucapkan assalamualaikum, keselamatan untuk kalian wa rahmatullah, rahmat Allah meliputi kalian, wa barakatuh, keberkahan untuk kalian. Dan ini doa yang luar biasa. Doa yang diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seorang Imam Nawawi rahimahullah taala dan juga beberapa ulama yang lain, seorang yang mengatakan, seorang yang mengucapkan salam, dia ucapkan assalamu alaikum, maka hakikatnya dia telah mengatakan anta minni salimin salimun wa ana minka salimun. Engkau bersama saya aman, selamat dan saya pun bersama engkau aman dan selamat. Artinya apa? Seorang yang mengucapkan salam kepada seorang muslim maka haram bagi dia, tidak halal bagi dia untuk mengribai orang ini. Ketika dia mengucapkan salam, assalamualaikum, keselamatan untuk kalian, Seakan-akan kata para ulama dia telah menyatakan engkau aman bersama saya. Tidak ada cercaan untuk engkau. Tidak ada hinaan. Tidak ada riba. Tidak ada fitnah. Ketika dia mengucapkan salam tadi. Dan salam ketika dijawab maka dia pun mendapatkan doa sebagaimana yang dia sampaikan kepada saudaranya. Sehingga ini bukan kalimat standar. Bukan kalimat biasa. Kalimat yang di dalamnya doa. Maka orang yang mendengar ucapan salam Diwajibkan bagi dia untuk menjawab salam tadi. Kenapa dihukumi wajib? Karena pada saat kaidah menyatakan sebuah hukum dikatakan wajib ketika perbuatan yang asalnya itu dihukumi wajib kemudian ditinggalkan maka ada akibat yang terjadi kepada diri dia. Perkara itu dikatakan wajib pada saat ditinggalkan maka akan terjadi akibat kepada diri dia. Bisa azab, bisa musibah, ancaman dari Nabi, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak menjawab salam itu mendapatkan ancaman dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadis ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad disebutkan juga dalam riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'batul Iman. Satu hari ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam Kemudian dia mengeluhkan kehidupan dia, mengeluhkan apa yang dia dapatkan. Dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengeluhkan tetangga dia. Dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa rojulun, fa rojulan, lahu nahlun biha iti. Ya Rasulullah, tetangga saya Fulan, dia punya pohon kurma. Yang pohon kurma ini dahan-dahannya itu melewati tembok saya sehingga berguguranlah dan membuat kotor halaman saya atibini wa syatibini perkara ini ya Rasulullah menjadikan saya ini terganggu sulit saya ya Rasulullah repot saya orang ini telah saya nasihati ya Rasul agar ini dahan-dahan korma ditebang saja agar tidak melewati tembok saya tapi dia tidak mau ya Rasulullah dan saya berharap kepada engkau ya Rasul, engkau selesaikan masalah ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh sahabat tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam arsara rojulun ilaih. Rasulullah utus seseorang kepada orang tadi untuk dipanggil. Datanglah orang tadi, setelah dipanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia datang, dia hadir bersama orang yang mengadu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tanya, Ya rajul kata Rasulullah, hai seorang laki-laki, wahai fulan, apakah engkau yang punya kurma yang dahannya itu melewati tembok tetangga engkau ini? Naam ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, itu punya saya. Kebetulan orangnya jujur. Benar ya Rasulullah, itu punya saya. Apakah engkau sadar kata Rasulullah ini mengganggu tetangga engkau? Apa yang dia katakan? Saya tahu ya Rasulullah, itu memang mengganggu. Maka Rasulullah ingin selesaikan masalah ini. Lihat bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ingin selesaikan masalah ini. Kata Rasul, <clears throat> "Bi'ni nakhlak." Jual pohon korma engkau kepada saya. Saya beli kata Rasulullah. Saya beli kata Rasulullah. Supaya masalah ini selesai, saya beli korma yang ada pada engkau. Ya mungkin yang dimaksud Rasulullah kalau sudah dibeli sudah diselesaikan Nabi, ditebang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar tawaran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nih jual kata Rasulullah, dan Rasulullah ketika itu tidak bertanya harganya, berapa saja harga yang dia berikan itu dibeli Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyaman benar sudah, handak harga aja selesai. Dan Rasulullah tidak nawar, namun apa yang dia katakan? La ya Rasul, tidak ya Rasulullah, saya tidak mau jual. Saya tidak mau jual ya Rasul. Bingung sahabat yang lain. Ini orang keterlaluan sudah. Sama Rasulullah dia tidak mau jual. Maka Rasulullah mengajukan penawaran yang kedua, ini lebih hebat. Agar orang itu menyelesaikan masalah dia dengan tetangganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penawaran kata Rasulullah kalau engkau tidak mau jual habli ini. berikan korma itu buat saya hadiahkan untuk saya kita mungkin mikir ditukare jangan ada hakun apalagi dibariakan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu kalkulasinya kalkulatornya hitungannya hitungan akhirat Rasulullah selalu ketika bicara sama sahabat menggunakan logika akhirat bukan satu tambah satu dua tidak Hitungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hitungan akhirat. Dan kita tahu seorang yang memberikan hadiah kepada Nabi itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Rasulullah ingin menggiring orang ini agar berpikir akhirat, logika akhirat. Kalau engkau tidak mau di, tidak mau dibeli kata Rasulullah, ya sudah hadiahkan buat saya. Karena kalau bicara dibeli ini hanya urusan dunia, tapi ketika bicara hadiahkan, berikan kepada saya, maka ini hitungannya sudah akhirat. Dan ini yang dimi, dan yang meminta ini Rasul. Dan kita tahu sahabat ketika bicara memberikan hadiah kepada Nabi itu mereka total luar biasa. Lihat pernyataan Jabir ibnu Abdullah, "Ya Rasulullah, inna amamaka amwaluna fasna masyikta. Ya Rasulullah, inna amamaka arhahuna fasmur masyikta. Ya Rasulullah, di depan engkau ini harta-harta kami. Kalau engkau menginginkan harta-harta ini, ambil terserah engkau apapun yang engkau inginkan. Ya Rasulullah, di depan engkau adalah jiwa-jiwa kami. Apapun yang engkau perintahkan, kami akan melakukannya. Walaupun ya Rasulullah, kami harus masuk ke dalam lautan, kami akan masuk ke dalam lautan selama itu perintah engkau ya Rasul." Ini sahabat sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika itu Rasulullah menyatakan habli, berikan saja kepada saya kata Rasulullah. Karena ini hitungan-hitungan akhirat. Namun apa yang dia jawab, jawaban yang sangat mengagetkan para sahabat, dia mengatakan la ya Rasul, tidak ya Rasulullah, tidak saya beri. Kada ya Rasulullah, ini punya saya. Punya saya ya Rasulullah, tidak saya jual, tidak saya berikan kepada engkau. Ini orang bakhilnya luar biasa. Bakhil luar biasa. Lawan Rasulullah aja hitung-hitungan, apalagi lawan ustadznya. Sama Rasulullah aja hitung-hitungan. Sampai akhirnya Rasulullah memberikan penawaran yang super dahsyat, penawaran yang sangat-sangat baik, penawaran yang menggoda siapapun. Rasulullah sampai akhirnya menyatakan ini penawaran terakhir, ini final sudah, selesai sudah. Rasulullah menawar orang ini. Kata Rasulullah, kalau engkau tidak mau menjual korma tadi, engkau tidak mau memberikan kepada saya, maka Rasulullah menyatakan, Be'na walaka nakhratun bil jannah. Jual, kata Rasulullah, untuk saya. Kemudian engkau dapat korma, kebun korma di sorga. Jual, engkau dapat keuntungan dunia, dan engkau dapat keuntungan akhirat. Kalau yang pertama ini keuntungan dunia, dia tidak mau. Kemudian yang kedua, keuntungan akhirat juga ditolak. Siapa tahu ini dua-duanya dia ingin raup. Jual kepada saya, harganya terserah, dan engkau dapat pohon korma di sorga. Dapat pohon korma di sorga. Apa yang dia katakan? La ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Habis sudah penawaran. Anak apa lagi? Ditukari ada hakun, membari kada jua ditukari kemudian dapat pohon korma di surga juga tidak mau maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ini poin kita kata Rasul Mara itu rojulan abkhala minka bidunya ilaman bakhila bis salam. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih bakhil daripada engkau di dunia ini yang sama dengan engkau derajatnya, bakhilnya, modelnya seperti ini adalah orang yang bakhil ketika ingin mengucapkan salam, orang yang bakhil ketika dia menjawab salam. Bakhilnya sama dengan model orang yang ini. Orang assalamualaikum, ini berdiam aja. Lewat-lewat aja, salam kada hendak juga. Bakhilnya sama kata Rasulullah. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih bakhil daripada engkau kecuali dia yang juga bakhil pada saat mengucapkan salam atau bakhilnya dia tidak mau menjawab salam. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, idza laqitahu fasalim alaih. Ketika engkau bertemu dengan muslim yang lain ucapkan salam. Dan ini pahala luar biasa. Ganjaran yang sangat-sangat besar. Faedah yang banyak sekali mendatangkan kemanfaatan. Sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta tahababtum. Tidaklah kalian itu dikatakan beriman kepada Allah. Iman kalian tidak akan pernah bisa sempurna kecuali kalian saling mencintai di antara kalian karena Allah. Ala adulukum Apakah kalian mau kata Rasulullah? Idza fa'altum tahababtum. Apakah kalian mau kata Rasulullah? Aku berikan satu tips, satu amalan, satu perbuatan yang dengan perbuatan ini tahababtum, kalian akan saling mencintai. Kalian akan saling menyayangi. Kalian akan saling menghormati kata Rasul. Bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah, amalan apa itu ya Rasulullah? Absyus salam. Berikan salam kepada muslim yang lain kata Rasul. Karena kadang gesekan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, bakhilnya seorang muslim mengucapkan salam. Gesekan terjadi di antara kelompok muslim ketika dia hanya mengucapkan salam pada kelompok dia. Fanatisme atau asobiyah itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin ketika dia tidak mau mengucapkan salam kepada orang lain yang dia ingin hanya mengucapkan salam pada orang yang hanya benar-benar dia kenal. Dan ini masuk pada kelompok golongan yang dinyatakan Nabi, saya tidak pernah melihat orang yang lebih bakhil pada kehidupan dunia ini kecuali sama seperti orang yang sangat bakhil di dalam mengucapkan salam atau menjawab salam. Dan salah satu keutamaan kita mengucapkan salam adalah ketika kita masuk ke dalam rumah kita ucapkan salam. Salah satu keutamanya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan seorang yang masuk pada satu rumahnya, pada satu ruangan atau di rumahnya, kemudian dia ucapkan salam, ada atau tidak ada orang tadi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan fa inna syayatina yakuluna la mabita lana. Sungguh kata syaitan-syaitan ketika ada yang mengucapkan salam pada saat dia masuk ke rumah, ada atau tidak ada orang yang di rumah tadi, mendengar atau tidak, yang penting dia ucapkan salam, maka syaitan-syaitan akan berkata, kita tidak punya tempat tidur di rumah ini. Dan satu hadis yang sama, satu kesatuan dengan hadis tadi, seorang yang makan, seorang yang minum, kemudian dia mengucapkan bismillah, maka syaitan pun akan mengatakan la ta'ama lana kita tidak punya makanan di sini. Fahmul mukhalafah, pemahaman terbaliknya, kalau hendak setan guringan di rumah kita, setan pina belamak, kanyang, sigar, sehat, masuk rumah jangan tapi bersalam, makan jangan berbismillah. Kalau hendak setan tidak ada di rumah kita, maka salah satu tipsnya adalah dia ucapkan salam sebagaimana pernyataan Rasul sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam. Ini yang pertama. Idza laqitu fasallim alaih. Ketika kalian bertemu, ucapkanlah salam. Yang kedua, ini malam Ahad, besok banyak undangan. Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kalian diundang, datang semampu kita. Pada saat tidak ada halangan untuk mendatangi undangan tadi, kemudian dia enggan untuk mendatangi orang tadi, maka hakikatnya mohon maaf dipertanyakan hubungan dia dengan Allah. Berbeda kalau memang dia punya udur syar'i, dia punya kesibukan yang mau tidak mau tidak bisa dia tinggalkan. Idza da'aka fa'ajibu ketika engkau diundang maka datangilah kata Rasul. Dan hak muslim ketika dia mengundang seorang muslim hak dia dia didatangi, hak dia. Kecuali sekali lagi dia punya udur syar'i. Dia mungkin sakit atau mungkin perkara-perkara yang menyulitkan atau perkara-perkara yang menjadikan dia tidak mampu hadir. Ya paling tidak kalau dia mungkin punya teleponnya, punya S, punya uh, nomornya, dia telepon atau dia SMS memberitahu. Kalaupun juga dia tidak mendapatkannya, paling tidak dia mendoakan di rumah dia, mendoakan di tempat dia. Jangan memilah-milih ini undangan siapa? Oh, undangan fulan. Ini fulan Nang di gedung aja gin sudah aja. Nang di rumah nih rasa koler aku. Dipertanyakan hubungan dia dengan Allah. Hablum minallahnya dipertanyakan. Oh ini siapa yang undang Fulan. Ini Fulan. Nang ini aja kira-kira makanannya tuh banyak. Kira-kira juga bujur kadanya wallahualam. Dipertanyakan hubungan dia dengan Allah. Idza da'aka fa'ajibu. Ketika engkau diundang maka datangilah. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taalaan beliau menyebutkan seorang yang mendatangi sebuah undangan maka melangkahnya dia, keluarnya dia dari rumah sampai ke tempat tadi selalu diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya kata para ulama wa iyadzubillah terjadi musibah pada orang tadi, pada saat dia ingin mendatangi undangan tadi, maka hakikatnya dia, dia telah berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini luar biasa. Hak seorang muslim untuk dia didatangi undangan tadi. Hak dia untuk datangnya seorang muslim ke undangan tadi. Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang datang kata Rasul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam pada hadis yang cukup keras. Kata Rasulullah, "Idza da'al muslim," ketika engkau diundang seorang muslim dan engkau tidak mau mendatangi undangan tadi, dan tidak ada alasan engkau mendatangi undangan tadi, tidak punya Udur syar'i, engkau enggan, engkau tidak mau mendatangi undangan tadi, maka apa yang terjadi pada diri dia? Fakat asallah wa asal rasul. Dia telah melakukan perbuatan maksiat dengan Allah, dia durhaka dengan Allah dan melakukan maksiat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Undangannya ada, kemudian dia tidak mau berhadir, maka pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat kita bicara walimah, walimah dalam kitab bahasa Arab, dalam kamus lisanul Arab dan kamus-kamus bahasa Arab yang lain, istilah walimah adalah undangan makan. Jadi walimah tidak hanya bicara walimatul urus. Undangan makan, undangan yang bersifat makan, itu yang namanya walimah. Dan Sebagian ulama mencatatkan bahwasanya ada beberapa model walimah yang banyak kita dapatkan dalam kehidupan kita ada walimatul urus, ada walimatul aqiqah, ada walimatul azra, ada naqiha, ada al khurs, ada tasyakur, ada al-ma'dubah wal wadhimah. Di antara walimah walimah tadi, dua yang memang benar-benar disyariatkan. Sisanya hukumnya mubah, boleh. Dan satu yang tidak disyariatkan atau diharapkan tidak ada undangan tadi. Dua walimah yang disyariatkan adalah dua walimatul urus dan walimatul aqiqah. Adapun walimatul idra adalah walimah yang kalau di beberapa tempat ada anak yang bersunat. Nah, acara sunatan, selamatan sunatan itu ada yang sampai 2-3 hari. Perkara yang seperti ini masuk pada hukum mubah perkara yang hanya bicara masalah muamalah. Lain kalau dia menyatakan sunnah untuk melakukan acara walimah ketika khitan, tidak. Kalau dia meyakini itu sunnah maka dia terjebak kepada amalan yang tidak disunnahkan. Tapi kalau hanya rasa syukurnya dia maka ini acara yang biasa. Ada juga yang dikatakan dengan walimatun naqihah yaitu walimah yang berkaitan dengan perginya seseorang atau datangnya seseorang. Hendak tulak haji, selamatan haji, selamatan umroh, datang haji, datang umroh, ini hukumnya mubah, diperbolehkan. Ada juga walimatul khurs, walimah atau undangan makan yang berkaitan dengan selamatnya dia dari sebuah musibah. Syukur selamat. Nah, bahasa kita syukur selamat. Syukur selamat. Itu boleh hukumnya. Mubah hukumnya. Karena ini berkaitan dengan muamalat. Dan ada juga walimatul tasyakur. Walimah syukurnya dia kepada Allah. Ya berkaitan dengan nikmat Allah yang diberikan kepada dia misalnya lulus dia mungkin ujian, lulus mungkin anaknya di satu pekerjaan atau mungkin dia mendapatkan hal-hal yang lain kemudian dia bersyukur, dia undang orang lain makan. Ini namanya walimatu tasyakur. Dan ini hukumnya boleh menurut ijma para ulama. Dan ada juga walimatul ma'dubah ini ulun yang paling rancak diundang. Walimatul ma'dubah. Walimah tanpa sebab. Lewat di hadapan jamaah di Kia Ustadz sini kita makanan dulu ya. Tidak ada sebab. Tidak ada sebab. Yang penting acara makanan aja sudah. Walimatul ma'dubah. Kalau pengada undangan makan, catat nomor handphone ulun kena. Boleh hukumnya. Boleh hukumnya. Jadi walimatul ma'dubah adalah undangan makan tanpa sebab dan itu boleh. Dan dia berpahala, dia berpahala. Dan ada yang terakhir dan ini tidak diharapkan wali walimatul mah Undangan makan yang berkaitan dengan musibah. Dia kena musibah tapi dia bikin undangan makan. Dalam satu tahun itu beberapa kali. Dalam satu tahun beberapa kali dia kena musibah, kemudian dia bikin undangan makan. Ya pian tahu semua lah sudah apa itu ngarannya. Belum tidak sebutkan saja. Ini live radio, jangan macam-macam. Nah, ikhwanu rahimakumullah. Jadi walimah-walimah yang seperti ini, undangan-undangan yang seperti ini, dua yang memang benar-benar disyariatkan dan dianjurkan, yang itu memang dicontohkan, yang itu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sisanya adalah walimah-walimah yang secara hukum mubah boleh. Satu-satunya walimah yang tidak diharapkan adalah walimah ketika orang itu terkena musibah, kemudian dia bikin acara makan. Saya perjelas sedikit. Kalau misalnya ada yang ngerti paham, sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Ja'far ibnu Abi Al Talib meninggal dunia, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada keluarga, kepada para sahabat, Isnauli Ali Ja'far ta'aman fa innahu yatihi ma Bikin makanan untuk keluarga Ja'far. Ini Ja'far meninggal kata Rasul. Bikin makanan untuk keluarga Ja'far karena keluarganya sedang sibuk, sedang susah. Jadi yang disuruh bikin makanan ini orang yang bertakziah, orang yang datang. Jangan orang yang terkena musibah, mohon maaf, direpotkan dan disibukkan dengan undangan-undangan makan tadi. Terlebih kadang-kadang dalam setahun itu beberapa kali. Bahkan ada yang menghitung, ikam hanya berapa kali ya. Hari nang anu belum lagi. Nah hal-hal yang seperti ini mohon maaf, tidak disyariatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ambil aman nang walimah walimah yang biasa aja, undangan makan tanpa sebab, undangan makan yang lain, itu perkara-perkara yang mubah. Dan seorang yang mengundang makan itu pahalanya luar biasa. Didoakan oleh malaikat dan tidak tanggung-tanggung doa malaikat, Allah makfir lahu, warhamhu, warzukhu. Ya Allah, berikan rahmat untuk berikan ampunan untuk orang ini yang mengundang makan ini. Ya Allah, berikan rahmatmu untuk dia dan berikan rezekimu untuk dia. Ini malaikat yang mendoakan. Dan kita juga disunahkan untuk mendoakan kita juga disunahkan untuk mendoakan orang-orang yang mungkin mengundang kita. Dan ini adab, etika. Nah, rahimakumullah. Jadi hak muslim yang kedua dari hak-hak muslim yang tadi adalah idza da'aka fa'ajibhu. Ketika engkau diundang, maka datangilah undangan tadi. Selama undangan tadi tentunya undangan yang diperbolehkan. Undangan yang memang benar-benar syar'i secara hukum. Yang ketiga, tolak ukur apakah hubungan dia dengan Allah itu baik atau tidak adalah idza da'aka fa'ajib wa idza stansahaka fansahu. Ketika dimintai nasihat, maka nasihati orang tadi. Kita diminta untuk memberikan nasihat, maka nasihati. Diminta untuk memberikan saran, berikan saran selama kita punya kapasitas dan hak dia untuk mendapatkan nasihat. Hak dia untuk mendapatkan peringatan-peringatan yang mungkin diberikan. Tapi ya yang meminta nasihat bawa pikir-pikir juga lihat jam juga. Jam 1, jam 2 malam menelpon ustadz, ustadz, ulun ada masalah jam 1 malam. Ya bu pikir-pikir aja lah, artinya SMS aja lah. Nah hal-hal yang seperti ini memang hak dia. Ida ada akau ida stansa kafan saur. Sudah azan? Belum. Dua menit lagi pala. Yang dua menit apa semenit tuh? Ya masih sempat lah. Yang terakhir mungkin ulun tutup kajian kita. Ida atasa fahmidallah fashimathu. Ketika ada yang bersin, dianjurkan sangat-sangat disunahkan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ada yang wahin, dia ucapkan alhamdulillah. Hak dia pada saat dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, hak dia untuk mendapatkan doa dari muslim yang lain dengan ucapan yarhamkallah. Yarhamkallah. Hak dia untuk mendapatkan doa semoga Allah merahmati kalian. Tapi batasan kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika bersin hanya tiga kali. Sebagaimana pernyataan dalam satu riwayat pada derajat Hasan, seorang itu dikatakan bersin, wahin, dia mendapatkan kenikmatan sehingga disunahkan untuk membaca alhamdulillah itu hanya batasannya tiga kali. Selebihnya kata Rasulullah orang itu sakit. Dan ini terbukti Rasulullah ketika itu belum pernah meneliti secara kesehatan apapun itu. Ini bukti benarnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiga kali itu masih nikmat, tapi yang keempat orang itu sakit. Dan ternyata hari ini kita sudah tahu lebih dari tiga kali itu bukan wahin lagi, itu bukan bersin lagi. Orang itu flu, orang itu flu, orang itu sakit. Apa yang diperintahkan? Kita diperintahkan untuk mendoakan syafaat Allah Semoga Allah memberikan Eh, memberikan kesembuhan untuk kalian. Jadi tidak yang keempat, yang keempat perhatikan, tidak mengucapkan alhamdulillah. Sampai 10 kali alhamdulillah. Dia sakit. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Batasan yang dinyatakan dalam hadis itu tiga kali. Ingat, Nabi ketika itu belum tahu penelitian-penelitian dari kesehatan dan yang lainnya ini bukti benarnya Islam. Bukti benarnya sabda Nabi. Bukti Rasulullah bergelar sawadikul masduk, orang yang jujur dan perkataan dia selalu dibenarkan. Yang keempat itu sakit. Yang keempat orang itu mungkin flu. Maka apa yang kita lakukan ketika kita mendengar ini orang wahin sampai empat kali, bukan wahin lagi bahasanya, kita doakan syafaat Allah semoga Allah menyembuhkan engkau dan dia berhenti pada hitungan ketiga ucapan alhamdulillah tadi. Yang keempat, tidak lagi dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.